Beliau mengatakan an-ni'matu ni'matan. Kata beliau nikmat itu ada dua. Ni'matun jasmaniyah wa ni'matun ruhaniyah. Nikmat yang pertama namanya nikmat jasmani dan nikmat yang kedua kata beliau rahimahullah nikmat ruhani Ada nikmat yang bernama nikmat ruhani. Nikmatun jasmaniyah aqsaha an-nikah. Kata beliau nikmat badan atau nikmat jasmani aksoha puncaknya adalah menikah. Ya nak? Yang sudah nikah tahu itu. Ya. Senikmat apapun nikmat badan. Makanan paling lezat. Minuman paling nikmat. Tempat tinggal yang paling enak. Tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat menikah. Ini puncak dari nikmat badan. Wa ni'matun thaniyah Adapun nikmat kedua kata beliau rahimahullah nikmat rohani, Nikmat rohani aqsaha al-ilm wal ilm la sahila lahu. Kata beliau nikmat kedua nikmat rohani puncaknya adalah ilmu. Wal ilmu la sahila lahu. Sedangkan ilmu tidak ada batasnya. Inilah ilmu. Makanya banyak kita dapatkan ketika orang dapat nikmat rohani. Ketika dia dapatkan nikmat itu benar-benar nikmat. Bahkan dia lupa nikmat jasmani. Banyak kita dapatkan dalam sejarah para ulama dia tidak menikah. Disibukkan karena nikmat itu. Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dan nama-nama yang lain yang mereka merasakan nikmat rohani sehingga kadangkala mengalahkan nikmat jasmani. Dan bahkan ada di antara para ulama ya Pak ya ada ulama itu meninggal karena banyak makan. Nah dengar Nah dengar. Jelek itu ya. Jelena meninggalnya karena banyak makan. Hmm? Ada di antara para ulama itu meninggal karena banyak makan. Ketika kita dengar barangkali ini ulama rakus atau apa kok bisa banyak makan jadi meninggal. Dialah pengarang kitab as Kitab Ba'da kitabillah wa ba'da kitab sahih al-Bukhari. Dialah pengarang kitab yang paling benar setelah Al-Quran dan setelah kitab Sahih Bukhari. Kitab apa? Sahih Muslim. Dialah Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullah. satu ketika pada satu malam beliau ditanya suatu perkara masalah agama, masalah hadis yang beliau tidak tahu sehingga ketika kembali ke rumah beliau berpesan kepada keluarganya saya malam ini mau belajar jangan ganggu saya saya ingin menuntut ingin membaca malam masuklah dia dalam ruangan tempat dia tinggal ruangan belajarnya saking asingnya belajar dia buka dia cari yang dia yang dia tidak bisa jawab tadi sampai keluarganya datang tetangganya memberikan sekeranjang kurma. Bukan semangkuk ya Pak. Tapi sekeranjang kurma. Datang diantarkan ke rumah beliau. Keluarganya karena anda ingin mengganggu. Ketuk pintu masukkan keranjang tadi. Dan sampaikan ini ada makanan dari tetangga kita. Karena beliau saking nikmatnya menuntut ilmu. Ingin baca. Karena cintanya, nikmat ruhaninya begitu tinggi. Sambil baca, makan, dimakan terus. Ya. Dibaca, belajar, makan juga jalan. Ternyata ketika dia mendapatkan apa yang cari. Bersamaan itu juga. Sekeranjang korma pun telah habis. Ya. Kisah ini bisa dibaca dalam mukaddimah Sahih Muslim yang juga dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jelek, Pak. Jelek, Pak. Bukan. Begitu mereka nikmat yang menuntut ini. Nikmat belajar, nikmat rohani, bahkan mengalah nikmat jasmani. Nikmat makan. Makanya para ulama mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu kata beliau ada tiga tingkatan. Wa man dakhala fi shibril awal takabbar. Orang yang biasanya baru masuk tingkat pertama ilmu, eh, tingkat paling rendah ini, biasanya apa kata Imam Syafi'i? Takabbar biasanya sombong. Eh saya baru dah tahu itu. Ini biasa kebiasaan orang apa? Baru tingkat bawah. <clears throat> Wa man dakhala fi shibri tsani Dan kalau orang itu masuk di tingkat ilmu yang kedua, lebih tinggi, lebih banyak ilmunya dari yang pertama. Biasanya bawaannya apa kata Imam Syafi'i? tawadhu' bawaannya biasanya tawadu, rendah hati, merasa orang lebih baik dari dia. Wa دَخَلَ فِي الشِّبْنِ الثَّالِثِ Dan siapa yang masuk di tingkat yang ketiga. Dan ini yang paling tinggi ya Pak ya. Apa kata beliau? Alima annahu la ya'lamu syai'an. Ketika dia masuk tingkat yang paling tinggi, ketika ilmunya makin banyak, disitulah dia tahu kalau dia tidak tahu apa ah, apa. Bapak tingkat mana pak? Sudah tahu belum? Tingkat apa? Tingkat tahu tidak tahu apa-apa? Eh? Eh? Tingkat sudah banyak tahu apa tingkat yang tidak tahu apa-apa? Eh? Kalau sudah tingkat tidak tahu apa-apa, berarti sudah tinggi ilmunya. Ya. Ketika orang tingkat tertinggi, dia akan tahu. Ternyata saya selama ini baru tahu kulitnya. Ternyata selama ini yang saya kira saya menguasai ilmu, ternyata banyak yang saya tidak tahu. Inilah gambaran tentang ilmu, bagaimana mulianya ilmu. Maka ketika orang diberi pintu oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk menuntut ilmu, maka kejarlah pintu itu. Sehingga para ulama khilaf di antara para ulama tentang delapan pintu surga itu bahkan ada yang mengatakan minhu babul ilmi. Ada yang mengatakan di antara delapan pintu surga ada surga yang bernama pintu ilmu Allah taala alam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Judul yang dituntut yang disampaikan ke saya sebelumnya adalah Manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terus terang judul ini sangat berat yang kedua judulnya juga sangat luas. Karena manhaj secara bahasa bisa dikatakan jalan yang terang. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tarakakum ala tariqin nahijah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali tarakakum dia sudah meninggal kalian meninggalkan kepada kalian tariqan nahijah jalan nahijah manhaj jalan yang jelas dan terang inilah manhaj Ahlu sunnati wal jamaah jalannya atau cara metode hidup Ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya ini judul yang sangat luas sehingga kalau kita buka buku-buku para ulama mereka biasanya memperinci manhaj Ahlu sunnah wal jamaah fil aqidah manhaj Ahlu sunnah wal jamaah tentang aqidah manhaj ahlus sunnati wal jama'ati fi da'wah manhaj ahlus sunnah di dakwah fil iktisad dalam ekonomi fil ilmi dalam ilmu maka pada kesempatan kali ini mala yudraku kullu la yudraku jullu apa yang tidak bisa kita cakup semuanya tidak pula kita tinggalkan semuanya oleh karena itulah pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan berbicara tentang khasaisu wal mazaya manhaj ahli sunnati wal jamaah yaitu keistimewaan manhaj ahli sunnati wal jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Keistimewaan pertama, orang-orang yang ingin berjalan di atas sunnati wal jamaah. Yang pertama yaitu al-wasatiyatu wal-a'dul wal-i'tidal. Yaitu wasati Orangnya selalu menengah. La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Ini cara hidup yang pertama orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia mengikuti jalan yang tengah. Tidak berlebih-lebihan. Dan tidak pula kurang. Dan ini juga penjelasannya panjang. Tidak berlebihan ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Tidak berlebihan di dalam masalah akidah. Dan tidak pula berlebihan dalam masalah adab dan akhlak. Contoh Allah hadis yang diwakilkan Imam Bukhari dan Muslim. Datang tiga kelompok orang kepada Nabi sallallahu kepada istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Mereka datang bertanya tentang amalan Nabi. Fa'idahum taqalun. Ketika mereka mendengar amalan Nabi. Ya Pak. Mau oh, dengar amalan Nabi nak? Solatnya Nabi itu solat malamnya gimana? Dalam satu malam berapa juz? Eh, dalam suatu riwayat disebutkan ada salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud ketika dia Nabi salat malam berdiri ikutlah dia berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersolat bersama Nabi dia Nabi membaca di Masjidil Rakaat pertama Setelah dia membaca walaqallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Oh, Al-Baqarah nih. Kayaknya lima ayat, sepuluh ayat rukuk nih, gitu. Kalau kita, gitu. Al-Baqarah. Sudah dibaca Al-Baqarah. Sampai sepuluh ayat lewat. Dua puluh ayat, tiga puluh ayat, seratus ayat. Ibnu Mas'ud dan mulai bertanya-tanya ini kapan rukuknya? Sampai habis Al-Baqarah belum sujud. Mau dia dekat akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana dan seterusnya. Ketika sudah mendekat akhir berpikir Ibnu Mas'ud, ini kayaknya selesai Al-Baqarah ini rukuk nih. Ternyata setelah selesai Al-Baqarah, Nabi masih melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة masuk surat An-Nisa. Masya Allah, Al-Baqarah sudah selesai. An-Nisa lagi, belum ruku juga. Baqarah berapa juz, Pak? Eh? Dua juz setengah. Belum rukuk-rukuk. Selesai An-Nisa. Kayaknya Nabi mau sujud nih, kata Ibnu Mas'ud dalam hatinya. Selesai An-Nisa, ternyata Nabi SAW masih melanjutkan. Dan belum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum masuk surat Ali Imran. Ketika dia membaca surat Imran itu, apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'aradtu an a'mala su'an 'ala nabi. Saya sudah niat mau niat jahat. Apa? Mau ninggalkan Nabi, enggak kuat ngikuti Nabi. Selesai Ali Imran, barulah Nabi rukuk. Bayangkan, lima juz lebih bukan 10 rakaat, bukan 20 rakaat, tapi masih dalam satu rakaat. Siapa yang cepat bacaannya sih? Lima juz baca berapa jam? Nah, berjam-jam berdiri. Ini ibadahnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita itu ketika kita menjadi imam. Kata Nabi apa? Iza amma ahadukumun nas. Kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam di Surabaya, fal yukhaffif maka ringankan. Ringankan itu bukan berarti pendekkan ya. Ya, mungkin di sini mungkin satu jus masih ringan enggak. Wa idza shalla ahadukum wahdahu dan jika salah seorang di antara kalian salat sendiri, nah, kalau jadi imam disuruh ringankan. Eh, kalau sendiri apa kata Rasulullah? Falyutawwil ma Kalau salat sendiri panjangkan sekemampu kalian, disuruh panjang. Kalau kita kan enggak. Kalau jadi imam rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-ghasyiyah. Kalau sendiri Allahu Akbar setelah Al-Fatihah andalannya kul kul kul semua. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah manhaj pertama orang yang mengatakan Ahlus Sunnah. Yaitu wasafiyah, tengah. Bertanyalah tentang amal Rasul sekelompok, tiga kelompok orang ini. Bagaimana amal Rasul? Solatnya seperti itu tadi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana ibadah Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tatafarrat qadamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat ibadah hingga pecah-pecah kakinya, hingga bengkak-bengkak kakinya. Saking lamanya. Mendengar cerita itu bagaimana Nabi mereka takalun merasa sedikit amalnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nafaru minhum maka berbicaralah sekelompok dari mereka. Faana asumu asum wa uftir. Kalau begitu saya tidak, saya akan puasa terus. Tidak akan berbuka-buka. Karena dia dengar Nabi amal seperti itu. Nabi kan sudah jelas diampunkan dosa. Dosanya kita ini belum. Kalau gitu, saya akan berpuasa. Tidak akan buka-buka. Fakala akhar, aku wala anam. Kalau begitu saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur-tidur. Fakala akhir, wala atazawajun nisa dan saya tidak akan menikahi para wanita. Tidak nikahi wanita. Mendengar ini sampailah berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat nak tuh pak? Puasa tapi tidak buka-buka. Sholat malam tapi tidak tidur-tidur. Dan bahkan tidak mau menikahi wanita. Berat tidak? Berat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana wasati tengah. ma balul kaum yaquluna kada wa kada. Bagaimana tentang sekelompok orang Nah, ini Nabi ya. Ini adab Nabi dalam mengingatkan orang. Dia tidak tunjuk orangnya. Dia hanya menyebut, bagaimana ada sekelompok orang yang mengatakan asumu wala uftir. Saya berpuasa tidak akan berbuka. Aku wala anam. Saya salat tidak akan tidur. Wala atazawwajun nisa. Dan saya tidak akan menikahi wanita. Apa kata Nabi? Amma ana wallahi atqaku akhshakum lillah. Adapun aku kata Rasulullah, demi Allah. Atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa akhshakum Dan orang yang paling takut kepada Allah. Asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku mu'anam. Aku salat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka, yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku kata Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah Nabi mengajarkan kita wasat, tengah. Yaitu kita berpuasa, kita juga berbuka. Ketika kita sholat, kita juga memberikan hak badan kita untuk istirahat. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan yang halal. Yaitu menikah. Karena kalau kita melakukannya di luar pernikahan ini menjadi haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah manhaj cara hidup yang pertama orang yang berada di atas sunnah yaitu dia wasatiyah dia tengah-tengah tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum ma tutikun. Lakukanlah oleh kalian yang kalian mampu. Hal ini diucapkan Nabi ketika suatu ketika Nabi masuk masjid dan Nabi melihat ada tali antara dua tiang. Ada tali baina saritaini. Ditanya oleh Nabi, "Liman hadza?" Ini tali untuk apa ini? Qala fa innahu li Zainab. Dikatakan kepada Nabi ini punya Zainab. Untuk apa? Zainab itu solat wahai Nabi. Kalau solat, kalau beliau sudah lelah, sudah ngantuk, beliau pegang tali itu untuk solat terus. Supaya tidak jatuh-jatuh. Apakah Nabi? Hulluhu. Bukan alaikum ma tutilkun kata Nabi lakukanlah sekemampu kalian solatlah ketika kita sudah lelah istirahatlah inilah cara yang pertama dalam kita beragama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah manhaj yang kedua orang mengaku al-sunnah wal jamaah yaitu muwafaqatun naqlis sahih lil aqlis sahih lil aqlis sahih yaitu akalnya selalu berusaha menyesuaikan dengan nakal dengan nas Al-Qur'an dan sunnah kita lihat contohnya di antara contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hari kiamat nanti inna syamsa tadnu ala ru'usil khalaiq al qiyamah biqadri min kata Nabi alaihi salatu wassalam sesungguhnya matahari itu nanti di hari kiamat berada di kepala-kepala manusia jaraknya hanya satu mil satu mil itu dekat apa jauh, Pak? Dekat. Sekarang jarak matahari dengan kita berapa? Ribuan atau mungkin miliaran kilo. Jauh, miliaran mil. Sudah segitu jaraknya. Kalau kita panas-panas di siang hari keringatnya tidak luar biasa. Tapi ini kata Nabi alaihi salatu wasalam. Matahari nanti jaraknya satu mil di kepala kita. Kalau orang punya akal, dia akan berpikir, tidak mungkin. Kenapa? Karena kata orang ilmuwan sekarang, sedikit saja matahari itu pindah dari orbitnya, terbakar bumi ini. Itu sedikit. Apalagi kalau matahari jaraknya cuma satu mil. Belum sempat muncul manusia sudah hilang. Terbakar hangus. Oh, begitu secara akal manusia. Tetapi orang yang berada di atas sunnah. Akalnya akan berusaha menyesuaikan dengan nas. Ketika akalnya sulit menerima itu dia akan terima. Karena ini datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pak, mungkin tak matahari di atas kepala kita satu mil? Pakai ilmu sekarang mungkin tak? Tak mungkin. Tapi kalau kita orang yang bermanfaat, yang mengerti ini tentang nas Al-Quran dan hadis, maka kita mengatakan ini mungkin. Karena Nabi yang menyampaikan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nanti orang yang keringatnya sampai setumit. Ada yang sampai setengah badannya. Dan ada orang keringatnya sampai menutup semua badannya. Itu tergantung kepada amal perbuatannya. Ini contohnya. Apalagi contoh yang lain. Bagaimana akal berusaha menyesuaikan dengan nas. Walaupun akal kita secara logika menolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmizhu thumma liyafrahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau jatuh di dalam bejana kalian, dalam minuman kalian, apa? Lalat. Falyakmishu maka masukkan, tenggelamkan semua. Thumma liyatrahu baru kemudian dibuang. Apa kata Nabi? Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi ghairihi dawa. Maka sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit, di sebelah sayapnya yang lain ada penawarnya. Tapi muncul orang sekarang, tak mungkinlah lalat bawa obat. Lalat itu kan hinggap tidak kenal kiri dan kanan sayapnya. Lalat itu kotor semua. Sekarang logika kita, akal kita mengatakan tidak mungkin. Tetapi ketika yang menyampaikannya Rasulullah dan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh lalat apa yang disuruh Rasulullah? Tenggelamkan semua baru dibuang. Setelah itu bisa dimi, diminum. Ya, misalnya jatuh lalat, nah, masukkan, diambil dibuang. Dimi, minum. Bisa pak? Bisa? Eh? Nah, ini hadis ini. Ya. Bukan pula masuk lalat, ditenggelamkan dia adu-adu ular. Ah, ini jus lalat jadinya. Ah. Eh, ya. Itu baru nak mau nak enak dimakan. Ditenggelamkan saja habis itu dibuang. Ini kata Nabi SAW airnya jadi bersih. Ini siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Bertolak belakang dengan akal kita Rasanya akal kita tidak mungkin. Masa masuk semua berarti bercampur. Najisnya bercampur, kotoran bercampur, penyakit. Tapi ketika yang mengatakan Rasulullah nas dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-aklu yuwafikum. akan akan berusaha untuk mengikutinya. Dan masih banyak ada di hadis-hadis yang lain di antaranya lain adalah yang hadis yang barangkali dijadikan oleh orang-orang eh, liberal ya ini sebagai hadis menyerang sunnah yaitu hadis diriwayatkan Imam Bukhari di mana Nabi mengatakan yuqta'u salatul mar'i idza marra baina yadayhi al hamiru Eh, al-hamir wal والمرأة. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, terputus solat seseorang jika lewat di depannya keledai, anjing hitam, dan perempuan atau wanita. Muncul orang sekarang, Masa wanita disamakan dengan keledai dan anjing? Kan begitu? Ini logika orang yang mengatakan yang ingin menyerang sunnah. Tapi ketika orang yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan berada di atas sunnah, dia akan menyesuaikan akalnya dengan nas. Kalau itu datang dari Allah dan Rasul, mereka akan menerima hukum tersebut. Ma'asyurul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, Makanya para ulama mengatakan di samping kita punya adab kepada manusia, kita juga harus punya adab kepada Allah. Dan adab kepada Allah kata para ulama intinya ada dalam tiga. Yang pertama kata para ulama tasdiku akhbarihi. Yang pertama membenarkan berita dari Allah. Kalau Allah menyampaikan berita dalam Al-Quran, menyampaikan berita dalam hadis-hadis Nabi SAW, adab kita adalah membenarkan. Yang kedua, tatbiku ahkamihi. Adab kita kepada Allah, yaitu kita menegakkan hukum-hukum Allah. Mengamalkan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adab kita kepada Allah kata para ulama ar-ridha ala aqdarihi ridha atau menerima terhadap takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah. Inilah tiga inti adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga manhaj yang benar. Ini jam berapa isanya? lagi? Oh, iya. Yang ketiga, manhaj yang benar dalam kita menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah tauhidu Mas masdari talaqqi wastidlal yaitu sumber dalil kita sumber pengambilan hukum kita yaitu Al-Qur'an dan sunnah penjelasannya insyaallah sudah isya barangkali ya kita cukupkan dulu sampai di sini قول قولي هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تفلحون Oh, آه، yeah. آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita sebelum salat Isya tadi. Perkara yang ketiga yang merupakan ciri khas atau keistimewaan seorang yang berada di atas manhaj sunnati wal jamaah wa huwa masdarut talaqqi wastidlal wal Qur'an was sunnah yaitu sumber dalilnya sumber penyandarannya dalam beramal Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kenapa ini menjadi ciri khas Orang yang berada di atas sunnah. Karena banyak orang hari ini ketika dia beramal ketika dia tanyakan di mana disandarkan amalan tersebut barangkali tidak didapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sehingga perlu kita memahami maka perlu kita menanamkan pada diri kita ketika kita beramal. Sudah adakah amalan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihatlah seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata Yahudi ini kepada Salman dan dibenarkan oleh Salman Radiyallahu anhu Nabi kalian itu sudah mengajarkan semuanya kepada kalian. Hatta al-khira'ah sampai cara buang air pun diajarkan. Logikanya adalah bagaimana mungkin cara buang air diajarkan cara ibadah tidak sempurna diajar. Cara buang air ibadah apa adab pak? Adab apa ibadah? Ada. Cara buang air kita diajarkan masuk kamar mandi kaki kiri. Membaca doa ketika buang air tidak boleh menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi. Keluar kaki kanan adab ini. Sempurna Nabi menyampaikan kepada kita. Apa mungkin agama masalah ibadah tidak sempurna datang dari Nabi alaihi salatu Oleh karena itulah orang yang bermanhaj yang benar masdar talakinya penyandarannya dalam agama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Betapa banyak orang hari ini masih di antara saudara kita ketika ditanya, kenapa melakukan ini? Ini yang dikerjakan dulu orang-orang tua kita. Ya nak? Adatnya begini. Padahal jawaban yang benar kalau berkaitan dengan agama, ini dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keempat yang menjadi ciri khas dan keistimewaan orang yang berjalan di atas sunnah dan jamaah. Wa huwa al-bara'atu min wujuhil inhirafi wal bidah. Yaitu dia berlepas diri dan jauh dari segala bentuk penyimpangan dan perbuatannya mengada-ada dalam agama. Dia berlepas diri dan jauh dari segala bentuk penyimpangan dan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang berat sunnah. Berusaha dia ketika sholat. Sudahkah sholat saya sesuai dengan ajaran Rasulullah? Karena Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika dia haji atau umrah, dia akan berpikir sudahkah haji dan umrah ini sesuai dengan diajarkan Rasulullah? Karena Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik tata cara ibadah kalian. Inilah orang yang berusaha jauh dari kesesatan dan tidak mengada-ada dalam agama. Sudahkah kita seperti ini? Sudahkah kita berusaha ketika kita beramal kita tanyakan ada tidak dalilnya dari Rasulullah SAW? Pernahkah Rasulullah melakukan ini? Ketika kita bertanya seperti itulah. Ketika itu tertanam pada diri kita, kitalah orang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dikatakan Imam Bukhari, kata Nabi, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." wa muslimah. Dan riwayat lain. Kata Rasulullah SAW menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wajib tahu pak? Wajib tahu pak? Kalau tidak tahu kalah sama anak TPA. Wajib apa? Yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala terkihi diberi pahala mengerjakan bapak dosa ketika meninggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan para ilmu menuntut ilmu hukumnya fardhu wajib bagi setiap muslim. Dan kalau ilmu mutlak di dalam hadis atau Al-Quran, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din. Menuntut ilmu agama wajib. Tapi sekarang kita bertanya, ilmu agama ini banyak lah Pak. Berarti tafsir ilmu agama, fikih ilmu agama, hadis ilmu agama. Berarti kalau kita tidak tahu tafsir Al-Fatihah, tafsir Allah berdosa. Kan ilmu agama. nah Ilmu agama yang bagaimana dimaksud wajib ini. Makanya para ulama mengatakan wajib di sini terbagi dua. Wajib aini dan wajib kifai. Ada fardu ain yang setiap orang harus tahu. Dan ada fardu kifayah yang ketika sebagian kaum muslimin mengetahuinya, gugur kewajiban atas yang lain. Sekarang ilmu yang bagaimana wajib setiap kita tahu. Kata para ulama, al-ilmu allazi tasihu bihin ibadah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu ibadah kita sah atau tidak sah. Contoh, saya sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah sah enggak, Pak? Sah enggak? Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun salat. Tahu kita sah ibadah kita kalau kita membaca Al-Fatihah. Jadi kalau saya salat selesai Al-Fatihah saya tidak membaca surat atau ayat langsung ruku. Sah tidak sholatnya bang? Sah, kenapa? Karena membaca ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah sholat. Ilmu yang seperti inilah yang wajib kita tahu. Ketika kita tinggal Al-Fatihah tahu kita, sholat kita tidak sah. Ketika kita meninggalkan baca ayat kita tahu, sholat kita sah. Ilmu seperti inilah yang dituntut yang disebut fardu ain. Setiap kita harus tahu. Puasa misalnya. Misalnya puasa ketika tengah-tengah hari saking hausnya tidak sadar nampak air minum diminum. Setelah minum ingat. Waduh saya puasa. Kira-kira saya tidak puasanya Pak? Sah? Kenapa? Nah, karena lu lupa. Jadi ketika orang puasa misalnya dia lupa kalau dia puasa minum, setelah minum dia ingat lupa kalau dia puasa, dia tinggalkan minum itu maka puasanya disempurnakan dan puasanya sah. Ilmu ini. Kecuali dia minum, dia ingat lagi, usah puasa kesempatan nih minum lagi ah, ah, ah, ah itu baru batal minum yang kedua ya oleh karena itulah maka ilmu-ilmu seperti ini dengan itu kita tahu amalan kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu menuntut ilmu lah kita tahu bahwa amalan kita ini ada contoh atau tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah yang juga dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma min amalin afdalu ba'da al-fariidhah min talab al-ilmi." Tidak ada satu amalan pun yang lebih mulia setelah yang wajib. Setelah salat lima waktu, setelah puasa Ramadan, setelah zakat, setelah haji, min talabil ilmi. Melebihi dari keutamaan menuntut ilmu. Makanya para ulama, talabul ilmi afdalu min jawami'in min jami'in nawafil. Menuntut ilmu lebih afdal dari salat atau semua ibadah yang sun sunnah. Ada orang belajar ilmu satu malam sampai subuh. Ada orang sholat malam dari sudah isya sampai subuh. Mana yang lebih afdal? Yang belajar, yang menuntut ilmu. Masyur muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima. Dan barangkali ini yang terakhir. Dari secara umum ciri khas atau keistimewaan orang-orang yang berada di atas sunnah yaitu at-tauqifu fil umuril ghaibiyah yaitu dia akan berhenti dalam perkara-perkara yang gaib dia tidak akan bicara dalam perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang dia ketahui. Ma'asyiral muslimin, kenapa hal ini merupakan khas? Merupakan kekhususan orang berada di atas sunnah. Karena banyak hari ini orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Sedangkan orang yang berada atas sunnah, dia harus tahu bahwa dia bukan orang yang mengetahui yang gaib. Bahkan Nabi sekalipun bukan orang yang tahu yang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak perkara yang kita tidak tahu. Nabi pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna nama a'lam, la bakaitum kathira wa la dhahiktum qalila." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. Labakaitum kathir. Sungguh kalian akan banyak menangis. Wala dhahiktum qalila. Dan sungguh kalian akan sedikit tertawa. Inilah perkara yang gaib. Yang kita tidak tahu. Dan perkara yang gaib ini. Biasanya orang tahu itu dari tiga. Kapan dia tahu perkara yang dia tidak tahu Misalnya kita disampaikan oleh orang. Apa yang di belakang dinding itu? Anda tahu nih. Orang yang berada di atas sunnah dia tidak akan berbicara. Karena dia tidak tahu. Kapan orang itu bisa tahu? Ada tiga kemungkinan. Pertama, al-musyahadah. Dia melihat sendiri apa yang ada di belakang dinding itu? Dia diam. Dia tengok. Oh, di belakang dinding itu ada mobil, ada motor. Tahu dia. Setelah dia tahu baru bisa. Ini yang pertama, yaitu dia melihat sendiri. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan. Al-khab, laysal khabar kal mu'ayanah berita itu tidak sama dengan melihat sendiri. Makanya ketika disebut berita para ulama mendefinisikan madakhalahu al-kadhibu wasidku. Berita itu apa? Sesuatu yang ada kemungkinan di dalamnya benar dan bo bohong. Itulah berita itu. Eh, ada kemungkinan dua kalau tidak benar, kalau tidak bohong. Kapan orang tahu perkara yang gaib? Yang pertama musyahadah melihat sendiri. Yang kedua at-tashbih wa tamthil dengan diberikan perumpamaan. Misalnya ada orang pulang haji, di Arab sana banyak pohon kurma. Kayak apa pohonnya? Di sini kayak pohon sawit lah. Ah, dengan perumpamaan kita bisa membayangkan sesuatu yang gak, yang lain. Perkara yang lain banyak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang kita diberi perumpamaan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Yang ketiga, kapan orang bisa tahu yang gaib? Al-khabaru sadiq. Ketika ada berita disampaikan oleh orang yang benar. Orang yang kita kenal jujur menyampaikan tentang perkara itu, maka ketika itulah kita tahu perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib yang disampaikan oleh manusia yang paling benar di muka bumi ialah Rasulullah SAW yaitu di mana mereka tentang neraka dan surga di mana Nabi mengatakan tunar, nar tu jannah fakana aksara ahliha aku pernah dilihatkan surga dan aku melihat penghuni surga yang paling banyak. Siapa, Pak? Siapa? Eh? Uh, Al-fuqara orang miskin. Uritul jannah fakana akbar ahliha al-fuqara kata Nabi. Dilihatkan kepada kepadaku surga dan aku melihat penghuninya yang paling banyak adalah orang miskin. Mau jadi orang kaya apa? Mau jadi orang miskin orang kaya? Jadi orang miskin orang kaya? eh? Eh? Penghuni surga paling banyak siapa? Orang miskin. Gak mau jadi orang miskin? Baik. Wa uritunna dan aku dilihatkan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fara'aitu aktsara ahliha" Maka aku melihat penghuninya yang paling banyak siapa, Pak? Kalau surga orang miskin, berarti kalau neraka orang orang apa? Alhamdulillah nggak dibilang orang kaya ya. Paling banyak penghuni neraka kata Nabi para bawah. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan perempuan penghuni surga yang paling banyak juga. Karena perempuan juga banyak yang orang miskin ya bu ya jangan sedih barangkali perempuan penghuni surga yang banyak karena disebutkan dalam hadis yang lain perempuan itu bandingnya dengan laki-laki di akhir zaman berapa? Al-qayyimu wahid khamsin namra'ah. Satu laki-laki sebanding lima puluh wanita. Satu banding lima puluh. Eh, tep. Ini perkara gaib. Disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Bahwa penghuni surga fulan, penghuni neraka fulan yang paling banyak. Kelompok ini yang paling banyak. Ini cara kita mengetahuinya dengan cara yang ketiga. Yaitu dengan adanya berita dari orang yang jujur, orang yang benar. Dan kita wajib percaya. Tapi ketika tidak ada berita. Dan kita tidak pernah menyaksikan. Dan kita juga tidak bisa mendengar perumpamaan. Maka seorang yang berada di atas sunnah. Tauqifu alaihi berhenti tidak mau berbicara, tidak mau mengomentari perkara yang lain. Contoh lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, "Uridat al umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraitu -umat. nabiyya wa ma'ahu rahtu aku ada melihat Nabi yang bersamanya sekelompok orang antara tiga sampai sembilan orang. Nanti di akhir zaman kata Nabi, ada Nabi dengan tiga sampai sembilan orang pengikutnya. Wa ra'aitun nabi wa ma'u rajul Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang. Wa ra'aitun nabi wa laysa ma'u dan aku melihat Nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Fa'idha sawadun azim. Maka ketika setelah itu melihat sekelompok manusia yang banyak. Fadhanantu annahu ummati. Aku mengira sekelompok itulah umatku. Wakilali innahu Musa wa qawmuh. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa itulah Musa dan kaumnya. Fa'idha sawadun azim. Setelah itu muncullah sekelompok manusia yang lebih banyak dari umat Nabi Musa. Fa'innahu ummati. Dan umat yang paling banyak itu dilah umatku. Ini beritanya. Apa kata Nabi? Minhum Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Kata Nabi di antara umat yang banyak tadi, umat Nabi yang banyak ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Banyak apa sedikit Pak? 70 ribu. Banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan 100 ribu banyak, gitu. Di umat Nabi Muhammad ini jumlahnya berapa? Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Dan miliaran. 70 ribu itu enggak berapa. 70 ribu umat Nabi Muhammad kata Nabi Ya al jannah bighairi hisabin wa Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Nabi masuk dalam rumahnya. Fakhadhan nas. Berdebatlah orang siapa 70 ribu ini. Kok bisa dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ada yang mengatakan humul ladzina la yusyrikuna billah. Ini orang yang tidak berbuat syirik. Wa qalu innahumul ladzi wulidu fil Islam mereka orang yang terlahir dalam keadaan Islam tidak pernah sujud kepada atau tidak pernah berbuat syirik. Wa qalu innahu sahibu Rasulullah. Ada juga mengatakan barangkali 70 ribu ini yang menjadi sahabat Rasulullah. Ketika dengar orang ribut-ribut itu, Nabi kan rumahnya di mana, Pak? Asli sebelah masjid. Dengar, ini ribut-ribut ada apa ini? Balik lagi ke masjid. Fakalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam 70 ribu orang ini yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab punya empat sifat. Humul ladzi la yastarkun. Mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah. la yaktaun. Tidak pernah berobat dengan kai dengan besi panas. la yatafayyarun. Ini dia. Dan dia tidak pernah menganggap sial. Tatayur itu dari tayurun burung. Kenapa burung menjadikan istilah? Karena orang dahulu, orang jahiliyah, dia kalau mau pergi ke suatu tempat, diambil burung, dilepas. Kalau terbangnya ke kiri, itu tanda siang. Terbang ke kanan, ah, pergi. Atau terbang ke depan, berangkat. Baik. Kalau terbang ke kiri atau ke belakang, itu tidak baik, tidak jadi pergi. Menganggap siang. Waala ala rabbihim yatawakkalun. Sifat keempat kata Nabi, dia tawakal kepada Allah Allah. Setelah Nabi mengucapkan itu, faqama Ukashah ibnu Muhsan. Setelah Nabi menyebutkan empat sifat ini, 70 ribu orang itu, berdirilah sahabat yang bernama Ukasyah. Ya Rasulullah, ija'alni minhum. Wahai Rasulullah, jadikan aku salah satu di antaranya. Faqala anta minhum. Maka Nabi berkata, kamu termasuk di antaranya. Faqama rajulun akhar. Maka beri laki-laki lain. Minta pula yang sama. Dan Nabi tidak mau lagi mendoa, mendoakan. Dan ini perkara yang gaib. Ada 70 ribu orang nanti masuk surga tanpa hisap, tanpa ada. Tapi sekarang tinggal berapa, Pak? Tinggal 6 49.999 karena satunya sudah diambil siapa? Ukasha. Masuk tidak kita kira-kira nih? Saingan kita Abu Bakar, Umar, eh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Eh, nah ini contoh perkara yang haid yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai seorang yang berada yang berusaha untuk tegak di atas sunnah, berhentilah dari berbicara yang gaib ketika kita tidak tahu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang mendatangi orang yang merasa tahu perkara yang lain, di mana Nabi mengatakan, "Man ataka hinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Orang yang mendatangi kahin. Siapa kahin, Mbak? Dukun. Eh? Orang yang merasa tahu perkara yang telah terja terjadi. Hilang Honda, datang ke dia. Kun, eh, Honda saya hilang di meja di mana? Ah, tengok-tengok, ah, ah, masih sekitar situ, cari dulu. Kan ah, itu kata dia. Nah, Oh, ini pelakunya orang dekat. Nah, ini namanya ka kahi. Au arrafan. Siapa mendatangi arrafan kata Nabi. Orang yang merasa tahu yang akan datang. Saya terawang Bapak di besoknya tahun 2017. Begini. Ini rumah tangganya cerai ini. Ah, ini menikah. Ini namanya arraf. Apa kata Nabi? Orang yang mendatangi kahin atau arraf yang mengaku mengetahui yang gaib lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu baru mendatangi, Pak. Ada sambungannya lagi. Fasaddaqa bima yakul. Kalau dia membenarkan yang disampaikan, Nah, kalau tadi baru apa? Datangi. Sekarang telah disampaikan begini-begini dibenarkan. Kata Nabi, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Hati-hati, Mendatangi orang yang ngaku-ngaku tahu yang lain. Yang lain besar ancamannya dari Allah dan Rasulullah SAW. Barangkali inilah perkara yang penting kita ketahui, yang penting dimiliki oleh seorang yang berusaha berjalan di atas manhaj yang benar, yaitu yang pertama dia adalah wasatiyah. Dia selalu menengah, tidak berlebihan dan tidak pula kurang dalam beramal dan juga dalam masalah-masalah yang penting dalam agama dan dia berusaha menyesuaikan akalnya dengan nas-nas Al-Quran. Dan yang ketiga, sumber dia dalam beramal adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, dia berusaha untuk terhindar dari perkara-perkara yang menyimpang dan perbuatan yang baru dalam agama. Dan yang kelima, ciri khas orang yang berada tegak di atas sunnah, yaitu dia tidak berbicara atau berhenti dalam perkara-perkara yang lain. Barangkali sampai di sini sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan kita persilahkan Nah. Silakan. Baik, pertanyaannya bolehkah kita mengundurkan salat berjamaah karena menuntut ilmu? Ya, Baik. Salat adalah ibadah yang ibadahnya ada namanya waktu muasah dan ada waktu mubayyah. Ibadah salat adalah ibadah yang ada waktu muasah, waktunya luas. Waktunya apa? Luas. Malaikat Jibril pernah ingin memberitahukan kepada Nabi SAW waktu sholat. Suatu hari dia datang kepada Nabi waktu subuh di awal waktu. Zuhur di awal waktu. Asar di awal waktu. Besoknya datang lagi dia melaksanakan sholat subuh di akhir waktu. Zuhur di akhir waktu. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ma baina hadaini huwa waktu sholat. Antara dua ini antara awal dan akhir itulah waktu sholat. Jadi sholat adalah ibadah yang waktunya luas. Terus bagaimana kalau seandainya kita mengakhirkan sholat Sholat berjamaah atau sholat aja lima? pak? Sholat berjamaah. Mengakhirkan sholat Pertama mengakhirkan sholat dulu ya. Mengakhirkan sholat karena menuntut ilmu. Dilihat karena memang ilmunya memakan waktu sholat, maka ini tidak apa-apa. Karena waktu sholat waktu yang panjang. Bagaimana kalau saya sholat berjamaah? Maka kalau sholat berjamaah, bagi laki-laki ini pendapat yang kuat adalah uh, pendapat yang kuat adalah fardu kifah, fardu ain bagi yang mampu dan mendengarkan azan Walaupun jumhur ulama mengatakannya sunnah mu'akadah. Bagaimana kita mengakhirkan sholat berjamaah? Dikarenakan menuntut ilmu. Maka ini dilihat dulu. Kalau memang ilmu yang dituntut itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita dapatkan ilmu agama tentunya ya kecuali kita dengan di waktu itu maka ini tetap dibolehkan walaupun harus mengakhirkan sholat berjamaah karena sholat tentu ibadah yang waktunya panjang. Wallahu taala alam maka ini pendapat saya lebih cenderung pendapat dibolehkan yang tidak apa-apa. Nah. nah. Tadi menurut ilmu tadi kan fardu ain. Iya. Fardu ain dan fardu kifayah. Tapi yang fardu kifayah itu apa contohnya dan apakah ketika kita tidak mengerti di bagian nanti nantinya apakah dosa atau tidak itu? Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu fariyadah wajib bagi setiap muslim. Wajib di sini ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berarti fardu wajib setiap kita tahu, setiap orang, setiap kepala harus tahu masalah ini. Kalau dia tidak tahu, berarti dia tidak melakukan yang wajib dan dia bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua fardu kifayah. Masalah fardu kifayah, maka ini sebagaimana pendapat sebukan para ulama fardu kifayah huwa idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban atas yang lain, yang lain. Tapi kalau semua orang tidak ada yang melakukan, berdosa semuanya. Eh, misalnya mengetahui tafsir ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Tetapi kalau semua orang meninggalkan belajar tafsir, maka berdosa semua orang. Ini fardu kifayah itu. Jadi fardu kifayah kapan orang mendapat dosa? Ketika sebagian meninggalkan, ketika semuanya meninggalkan, mempelajarinya. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang pelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban atas yang lain yang lain wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz Salam. Ustaz, Anda mempunyai dua orang adik. Mereka mempunyai hobi yang berlebihan. Yang satu hobi mancing dan yang satu lagi hobi jalan-jalan. Ya, insyaallah. Padahal mereka sudah mengaji Ustaz. Bagaimana cara Anda menghadapinya Ustaz? Karena sudah dinasihati tapi tidak mau. Yang satu punya hobi apa? Mancing, yang satu lagi jalan-jalan. Kalau mancingnya bawa Al-Quran, bagaimana? Hobi adalah manusiawi setiap orang punya hobi dan punya kebiasaan. Dan pilihan hobi itu. Kalau hobi memancing pada asalnya tidak salah. Eh, tapi kapan dia bersalah? ketika hobinya itu melalaikannya dari Allah. Misalnya dia mancing azan sudah datang dia tetap mancing saja. Ya, atau mancing karena asik mancing sehingga anak istrinya tidak makan-makan di rumah, nggak ditinggalkan makanan. Karena orang mancing kadang saya berhari-hari pergi ke sungai mana gitu. Ini meninggalkan yang wajib dia kerjakan maka ini yang salah. Tapi kalau bukan sampai ke tingkat ini, ya barangkali ini tidak apa-apa. Dan kalau seandainya sudah sampai ke tingkat ini, dinasihati karena kewajiban kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Allah taala Bismillah, apakah biaya bulanan yang diberikan suami kepada istri bisa disebut dengan harta istri? Kalau uang itu yang diberikan kepada istri dan nafkah itu wajib. Ya. Nafkah dari seorang suami kepada istri adalah hak istri. Dan ketika sudah diberikan kepada istri dan itu sudah menjadi harta seorang istri. Ya. Kayak ini sudah menjadi hak seorang istri dan ini wajib diberikan oleh seorang suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhidah." Kata Nabi, makan, minumlah, makanlah, minumlah, dan berinfaklah. Min ghairi saraf wala mahina. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Walbas dan berpakaianlah. Maksudnya apa? Berinfaklah. Di sini kata para ulama, dan berilah nafkah. La saraf wala mahina. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelit kurang. Ya nafkah tuh kurangnya begitu ya. Ya, tidak bulan istri di rumah saja dia tidak kemana-mana, uang bulannya 100 juta. Saya kira untuk apa? Ya, tapi istri di rumah saja memang di rumah uang bulanannya 100 ribu. Ini juga kurang. Ya, makanya Nabi SAW katakan, وَتَصَدَّقْ min ghairi syarafin wala bernafkahi keluarga tidak berlebihan dan tidak pula apa kurang. Biar standarnya. Kalau suami nak kasih-kasih gimana bu? Bu, kalau suami nak ngasih nafkah saya uang uang bulanan tidak dikasih-kasih, boleh nak kita ambil? Boleh nak diambil tanpa sekuatan suami? Hmm? Mencuri nak? Eh, Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh Hindun istri Muawiyah, eh, istri Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Dia menyebutkan bahwa Abu Sufyan itu suami yang, yang pelit, tidak mau ngasih pelit. Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ini Rasulullah? Apa kata Nabi? Khud laki walibniki ma yakfiki. Hambillah untukmu dan anakmu secukupnya untukmu. Ini secukupnya. Ya, ini ada garis bawah secukupnya. Kalau suami nak ngasih ya, ya kan pula. Nah, suami nak ngasih-ngasih ini. Sekali nampak uang dia banyak kan, ambil semuanya. tidak Nabi bilang apa? Ambil secukupnya. Ya, saya. Jadi boleh. Kalau seandainya suami pelit, ya tidak mau ngasih, maka boleh istri mengambil, tapi mengambil yang secukupnya untuk dia dan anak-anaknya. Kalau cukupnya 10 juta, eh 10 juta. Ya, nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh minta rukyah. Nah, bagaimana seseorang yang berobat? Sudah dicoba ke dokter, tapi belum ada kesembuhan. Maka mencoba dengan rukyah. Apakah termasuk juga dalam kategori meminta di rukyah? Kalau dia mencoba rukyah maksudnya merukyah sendiri, maka dia tidak. Yang dimaksud minta rukyahnya adalah dia datang ke orang. Minta orang lain merukyah di dia. Apa hukumnya nih Pak? Apa hukumnya? Haram? Tidak. Ya, minta rukyah haram. Boleh. Cuman saja dia tidak mendapat keutamaan termasuk 70 ribu orang masuk surga tanpa hisap tanpa ada. Hukum asalnya boleh. Yang taruhnya tidak ada masalah. Tetapi yang paling utama adalah merukyah diri sendiri. sendiri. Kenapa dimasukkan meminta rukyah ini termasuk amalan yang makruh? Ya, walaupun boleh, makruh itu menunjukkan apa? Boleh ya Pak ya. Ya, apa hukumnya makruh? Berarti hukumnya boh, boleh. Maka kata para ulama, al-karahatu dulu al jawas. Hukum makruh itu menunjukkan boh, boleh. Apa hukumnya ini makruh? Berarti boleh. Minta rukyah hukumnya makruh. Boleh. Kenapa orang minta rukyah tidak mendapatkan keutamaan ini? Kata para ulama dan juga para ulama li'annahum lam yatawakkal 'ala Allah. Karena orang yang minta rukyah menunjukkan lemah tawakalnya kepada Allah. Karena orang yang kuat tawakalnya dia akan merukyah dengan dirinya sendiri sendiri. Eh, dan Al-Qur'an itu obat apa? Obatnya oh, beneran. Kalau bapak kalau sakit kemana? Yang pertama apa cari? Pasti cari oh, dokter apotek mana? Padahal pada di sekitar kita ada oh, obat. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatan. Dan kami turunkan dari Al-Quran syifa obat. Obat berarti menyembuhkan penyakit. Penyakit dan penyakit itu kata para ulama ada dua. Ada yang disebut maradul isi. Yaitu penyakit badan, panca indera. Sakit mata, sakit telinga, sakit gigi, sakit kaki, sakit perut. Dan ada sakit al-qalbi, maradul qalbi, sakit hati. Apa contohnya? Iri, dengki, hasad. Ini sakit apa nih? Hati. Dan Al-Quran menyembuhkan dua penyakit ini. Kalau dokter kita datang paling berusaha bisa mengobati penyakit mah badan. Kita sakit hati dan kita datang dokter bicara. Dok, saya sakit. Sakit apa? Sakit iri. Di mana obatnya? Ada di alkohol. Jadi ketika kita sakit, yang pertama kali kita tanamkan kita yakin dengan Allah melalui Al-Qur'an bisa menyembuh, menyembuhkan kita rukyah dengan zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan dan datang dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala Ustaz setiap ilmu yang ditulis di akhirat akan ditimbang mohon penjelasan maknanya setiap ilmu yang ditulis apa? akan ditimbang Tidak, tidak tahu saya nah. Bismillah, apakah dengan membaca zikir pagi dan petang dan zikir setelah salat fardu termasuk buruknya diri sendiri? Nah, itu bagian dari rukyah kita yaitu menjaga diri dengan membaca zikir pagi dan dan petang ini kan salah satu bentuk rukyah atau menjaga di, diri wallahu taala alam bisawab. yang lisan juga boleh. Dalam beramal kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana zakatnya perkebunan sawit menurut nas yang benar? Mohon penjelasannya. Tapi masalah zakat sawit ini eh, saya terus terang belum terlalu tahu. Cuma saya pernah mendengar pendapat yang disampaikan salah seorang ustaz di Indonesia. Itu kalau salah ustaz di Makassar Beliau juga tersebut keilmuannya bernama Syekh Zulkarnain kalau Murid Syekh Mubin Saya pernah baca kata beliau sawit tidak termasuk barang zakat. Nah, jadi di mana zakatnya banyak orang banyak uangnya besar sawit itu. Kalau tidak zakat sawit, di mana orang zakat? Kan orang dari uang itu kan mengumpulkan uang. Misalnya dia punya uang di bank, uang simpanan ini tentu ada zakatnya. Tapi kalau di sawitnya sendiri, maksudnya dari barang sawitnya tidak ada zakat. Tapi kalau dia punya uang simpanan, uang simpanan ini tentu zakat. Namun barangkali masalah ini juga saya tidak terlalu tahu. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih tahu. Allah Ta'ala alam Ada lagi? Ya. Okay. Nah, salah satu sifat orang yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab berobat dengan kai atau besi panas. Ini salah satu pengobatan yang dahulu pengobatan dengan besi, besi itu dipanaskan langsung biasanya luka langsung ditempelkan biasanya langsung kering. Itu salah satu bentuk pengobatan. Apa hukum berobat dengan ini? Boleh. Cuman saja tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Yang ketiga dari sifat itu apa? Ya tatayyarun. Menganggap sial ah, ini, menganggap sial ini baru tidak boleh. Dari empat sifat itu dua yang boleh, dua yang tidak boleh. Dua yang boleh yaitu minta rukyah, obat kai boleh. Tatayyur, menganggap sial, ah, ini tidak boleh. Ada mutawakal, tidak tawakal, ini juga tidak boleh. إيه والله تعالى أعلم الصواب نعم جم ربع جم ربع نزول آه Baik, masih ada waktu untuk bertanya. Kalau nah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, nah. berobat ke dokter. Hmm. Nah, tentang berobat ke dokter, apa hukumnya? Hukum asalnya boleh. Dan bahkan ini perintah juga dari Rasulullah SAW mengatakan, Tadawu, berobatlah kalian. tet sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita berobat ke dokter, keyakinan kita, dokter itu hanya melakukan sebab atau dokter itu menyembuhkan? Hanya melakukan sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka ketika kita datang ke dokter, tanamkan pada diri kita. Kita ini hanya melakukan sebab untuk mendapatkan kesembuh, kesembuhan. Karena orang yang ingin sembuh, dia berobat. Tapi bisa juga orang sembuh tanpa berobat. Inilah menunjukkan bahwa menyembuhkan itu siapa? Allah. Ya apa? Ada tidak orang sembuh tanpa berobat? Ada. Tapi fitrah sunnahnya adalah orang yang sembuh adalah orang yang berobat. Yang salah adalah ketika kita katakan saya sembuh karena dokter. Ini termasuk ucapan yang harus kita hati-hati. Bahkan ini dimasukkan oleh para ulama. Ucapan seperti ini termasuk syirik. Syirik kecil. Ya. Hati-hati ya. Karena ucapan saya sembuh karena dokter. Itu termasuk syirik kecil. Yang benar adalah saya sembuh karena Allah melalui dokter. Dan kita hidup di muka bumi ini dituntut hanya melakukan sebab. Kalau kita ingin kaya, ingin dapat uang, sebabnya apa? Bekerja. Kalau kita ingin sembuh, sebabnya apa? Berobat. Tapi siapa semua yang berikan rezeki? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Makanya orang yang bertawakal itu adalah orang yang bertawakal dan melakukan sebab. Contoh, Pak. Eh, Zaman Nabi SAW datang seorang sahabat dengan ontanya. Ketika dia turun dari ontanya itu, di hadapan Nabi, dia pegang talinya. Ya Rasulullah, aqilha wa tawakkal ala Allah, am utlikuha tawakkal ala Allah. Ya Rasulullah, onta saya ini saya ikat dulu, baru saya bertawakal, atau saya lepaskan saja ikatannya, baru saya bertawakal. Yang mana yang benar? Kata Nabi SAW, Iqfilha wa Allah. Ikat dulu ontamu, baru bertawak. Artinya apa? Lakukan sebab dulu bagaimana onta tidak bisa lari. Baru bertawakal. Saya tawakal pada Allah. Kalau saya ke masjid, onda saya tidak perlu saya lepas kuncinya. Kalau hilang hilang lah, Begitu? Enggak. Kunci dulu Hondanya, baru tawa, Tawakal. Ah, perlu kunci kandang gitu. Nah, ini yang diajak Rasulullah. Bahkan kita dituntut melakukan sebab di perkara yang secara akal kita tidak mungkin ini menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, eh, ketika ya Maryam. Maryam Ummu Isa, Maryam binti Imran, ibunya Isa alaihi salam. Ya, ketika dia ditiupkan ruh ke dalam perutnya hamil. Hamil tanpa tanpa apa, tanpa suami. Kan berat itu. Ya, Bu. Perempuan baik-baik tiba-tiba hamil tanpa suami. Apa kira-kira komentar orang? Ya? Kalau perempuan yang pakaiannya yang bawah naik, yang atas turun, gitu ya? Itu kalau hamil, orang katakan apa? Ya, biasalah itu. Tapi kalau perempuannya atasnya tutup, bawahnya tutup, hamil tanpa suami. Kira-kira apa komentar orang? Jilbabnya saja yang dalam. Tapi dalamnya tak apa. Tapi Maryam mendapat cobaan ini. Cobaan dan anugerah dari Allah. Ditiupkan ruh ke dalam rahimnya. Tanpa suami. Ketika akan melahirkan tentu berat. Dia tahu orang banyak. Maka pergi dia jauh-jauh sehingga dia tinggal sendiri melahirkan itu. Dia bawa bayinya, bawa perutnya yang besar itu sendiri sembunyi dari banyak orang. Ketika itu anaknya ingin lahir, keluarlah anak itu. Dia lahirkan sendiri. Setelah melahirkan, datanglah rasa haus dan lapar. Coba ya, bayangkan dong, sudah melahirkan, melahirkan sendiri, datang haus dan lapar. Tep, ada orang yang bisa minta tolong kiri dan kanan? Tidak ada. Maka Allah menyuruh dia melakukan sebab untuk mendapatkan makanan. Huzi alaiki bijiz'in nakhlah. Wahai Maryam, itu ada pohon kurma. Goncangkan pohon kurma itu. Bu, bayangkan ya, Pak ya. Perempuan baru melahirkan. Lemah apa kuat? Lemah. Melahirkan sendiri lagi. Kemudian perempuan lagi. Perempuan makhluk apa, Bu? Perempuan makhluk apa, Bu? Makhluk ha? Makhluk halus, nah? Eh? Makhluk lemah apa makhluk halus? Eh? Ah, makhluk lemah katanya. Tenaganya lemah baru melahirkan, perempuan pula lagi, kemudian lapar pula lagi. Tiga kesulitan pada dirinya. Disuruh menggoncangkan apa? Pohon kurma. Pak, tahu nggak pohon kurma ini? Pohon kurma yang belum tua itu, kalau digoncang oleh orang sebesar kingkong sekalipun, tidak akan jatuh buahnya, Pak. Ya, Besar badan goncang kurma itu. Ini yang goncang perempuan baru melahirkan, perempuan sedang lapar pula lagi. Tapi apa yang terjadi kata Allah? Wa ilaiki bi jiz'in nakhlah tusakin alaiki rutaban janiyah. Goncangkan pun korma ini. Digoncangkan oleh Maryam. Goncang-goncang. Tusakit alaiki rutaban jania. Tiba-tiba jatuh buah kurma yang matang yang siap dimakan. Pertanyaan kita, jatuhnya buah korma itu karena goncangan Maryam? Kalau Allah mau, Allah bisa jatuhkan. Tapi Allah mengajarkan pada kita, lakukan sebab, goncangkan dulu. Walaupun secara akal kita, goncangan ini tidak mampu menyembuh, eh, tidak mampu menjatuhkan kok Ketika kita sakit, sakit parah sih. Kalau dilihat biayanya 10 juta, 20 juta. Oh, kalau gini uang saya tidak sampai, tidak usah lagi saya berobat. Bukan itu yang dituntut kita. Berobat dulu. Berapa uang kita? 100 ribu berobat dengan uang 100 ribu yang bisa kita mampu. Kita sudah melakukan sebab. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah. Inilah yang kita tanamkan ketika kita berobat, tanamkan ketika kita berobat ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi saya hanya melakukan sebab untuk sembuh yang menyembuhkan tetaplah Dia yang Maha Penyembuh, bahwa Syafi dialah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dia tanyaan terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini dapat bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan juga kita semua. Aku lukau lihada subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.